Lho kula niku rodok kendel, riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didawuhi bapak ngeten. Kula cek eling belum kalih Pak Bapak. Hak kena diwedeni jin. Ya oleh wedi wong manusa wedi ku ya oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Jadi ben kuwe ro nak makhluk ora manusa tok ya ana jin. Semenjak iku kula rodok ilmiah. Rodo ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. misalnya aku apa takok mungkar nakir, apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa orang ini semangkel terus dipukul Nah, ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ngono orang pinter-pinteran. mereka nak pinter-pinteran kok orang sing pinter ngerayu bahaya. melainkan Allah tetap paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetap iso, ora pati pinter lah iso. Bukan malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Nah, Jibril pinter ketua orang pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya tengok orang orang masar, raine gendo-gendo tiga ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh pinter ra pinter kan. <laughs> Ah, raine ireng jus. Giring rokok padang suarco. Jadi malaikat kan enggak sing kelip-kelip lah aku sing mirip. Garuk sing ora nur, lagi iki kelip-kelip. Mulane jogeman nur napa? Kelip-kelip. Mereka mau iso wae kegaruk Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulai terus temangsang neng arof itu, jadi ono dilebok non rokok ijek go iman, dilebok non swargo amale racu, itu terus neng arof, itu, neng temangsang neng pager. Barang temangsang neng pager, dua orang neng swargo kepengen ngiler, roh wong pesta macam-macam lah. Nangis kepengen bu swargo, ambek pangeran dibuli, yang kepengen swargo diadem non rokok, roh rokok kon, bon gusti yang penting buat lebih rokok. Wes kayak gak jaluk swarga mboten, yang penting mboten mlebu neraka. Terus diadepno swarga menaik Gusti mosok dulu tok ra. <laughs> Wadepno rokok, ning neraka. Diadepno neraka guys. Pokoknya bi, yang penting gak mlebu neraka. semua terus. Bu nganti kapan raro? Tapi insya Allah suatu saat dibuat ada swarga. Ah, susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu ikut nakal, mesti kue spontan kue kurang anak tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kue ra dihormati bojo kadang spontan menik kue kurang tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri makanya dikategorikan lafat kinaya lafat yang bias yang ambigu dan pemaknanya terserah niatnya yang melah melakukan. Mulane kula takok, Kang gue kenal sing nglafatno noiku. Buat usah tangkel Gus, bar sih. Aku mulai rodok mangkel. ada nomor tilpune, kula tilpune buat usaha Gus. Ngamuk kula. uang waras loh. Toro aku gue khusuk sing goblok malah ngamuk. Astagfirullah. Pakok hukum malah nopo. Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk, nangis deh. Wah curiga, ya. mesti cai Suatu hari ini. Batu maghrib terus kalau terang non. Jadi tidak gampang kan. Jadi eling-elingin apa? Wa alama adamal asma. Mulane nganti ono sirik, iku yo gara-gara salah nama. Mulane inhiya illa asmaun sama itu mua antum wa habaukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ono wong nyembah watu mergo darani itu lata, itu uzza, itu makhluk terhormat. Ya ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit, Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan kelungsu, Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo lata uza iku dipacaki koyok pangeran akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran, kok disakralno. Mulane cara Quran nak jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Ah, terus rapati pangeran. Jajal ana misale, alhamdulillah dah Gus kula wingi didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes piambake terus batok kayak mangan iku sehat. Kowe wani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam, karena yakulanit to'am Kok mbak arani pangeran piye mung kira-kira mbok sugoi sambel ku ya doyan. Jogja itu kok ana gudangan ya dintekno. Eh, terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka nggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Kue fanatik milih A. Bupati harus ini, gubernur harus ini karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih iku koyok salah. Tapi jajal ke nyifati, di sekolah itu matematika untuk papat. Terus tahu ramu enggak? Ya tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalakan gubernur gak boleh dijajal. Kan gak pati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa. Enggak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang nabi tapi ya sifatnya seperti itu. Mulanya yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kayak uang wedi bojo, mesti gara-gara garwo garwa gare nyawa. Wih, tinggal bojo ya puwing. Jajal bojo barane kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang lunga, kadang wis ketemu. Ben bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting. Soalnya kelon-kelon bariku tukaran, bariku wis damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ngadep bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus, "Matur ya Rasulullah, kula niku tukaran terus mbek bojomu." Kulo ngeten ngeten ngeten. Nabi guyu dok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Serdawe <laughs> Nabi lucu. Aku nggak komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat gue dia anak meneh bertukaran, <laughs> Nabi guyu. Lah iya nggak aku wis ngelek-ngelek, bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, nah aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ra melok. <laughs> Melok-melok, malah masyhur hadis iku. Lho malane kiai ya akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine, "Wonten bojomu iku judes." Wong wedok sing ora ora hake suami, suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, "Dek kiai ku cangkem elek." <laughs> Kowe tau dikomentari. Mau nang ngene iku ora usah. Pokoke nang lapor rungokno wae. Wis lapor empun, wis mulai-mulai. <laughs> Terus, lo ya yuk gak ada solusi, ngono iku rano solusi ini, wis mulai lah. Ora kowe tok aku yang ngalami semua ngono coba mulai. Masyur ning gone tarik-tarik ono wong ape lapor Sidina Umar, Umar kereng kereng wong. Tentang bujoni ngamuan, barang pas lapor Sidina Umar wis presiden wis Amirul Mukminin. juga jebeder pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. lo sampun piye urung matur? Sampun. <laughs> Sampe tuh, lo yo kok apa sampun terus. Maksud tempi ya? jebule jenengan nggih ngalami. <laughs> Wah, cewek war lucu. Oh, nek nah, aku padha wae cung. <laughs> ya sudah seperti itu. Paham ya? Dadi eling-eling napa wa alama ada al asma. Jadi angger ono uang. Nah, coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Kok darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi toh. Coba kau nak darani presiden Amerika nak ramangan yo ya mati. enggak tua yo ya mati. Nak sumpek yo ya sumpek Ya biasa saja, artinya dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita akan salah, bahasa itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati ya? Mati. Amerika waya ono badai, ya ono badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya. ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa melihat. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama kayak keliru. Itu yang marahi terus akhirnya rapati percaya mbek pengiran tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wet gede terus ono gerdu ini. Uang rono wedi mergo ana gerdu. Sebelah ono uang nekat manggon kono ya santai ya ora ana piye di tonggo senani turu teng kadil yo ya, rapi piye tak takut. Lagi rapat di turu kadel enak Gus gak si sing ganggu bar. Kupon dile Yo rata ono ana setan. Dia bolak-balik Gus kula weden ya. Tahu tak liling ya? wadah ku wadah ini sih wadah lagi. Weden itu ya? dikudang kan. Hantu itu dikudang. Medeni dekne diparani dililing. Jadi aku dulu raimu. Artinya gini, nganti ke wadah wadah mau nyifati dekne wadah Coba kamu lebih ganas ketimbang dia. Mungkin dia yang bilang kamu itu yang wadah kan gitu. <laughs> Jadi bolak-balik itu salah. Lho kula niku rodok kendel, riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didawi bapak. Kula cek eling belum kalih Pak Bapak. Hak kena diwedeni jin. Ya oleh wedi manusa wedi ku ya oleh. Tapi ki sing syukur mbek pangeran, kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Jadi ben kuwe roh nak makhluk ora manusa tok ya ana jin. Semenjak iku kula rodok ilmiah. Rodo ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ono ilmu baru di mana penghuni bumi itu tidak saya tok. Aku cek eling terus dewi bapak. Iku ya sono bedane, tapi memang ilmu itu luar biasa. Di lagi nanti nate berkali-kali sawangan ana weden lawang kalau tak buka, raine piye ya, ben adil. Rian ya beti tenang, Sebelum Mustafa ya Rasul. tuh. <laughs> Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ono pocong marani omahmu totok pocong. Terus salaman piye gak kaget tapi bocor. semenik lo nak kenalan raine buka aja ngono wow mesti kecewa <laughs> semane ya, dari wajah <laughs> karena ada sesuai rencana mesti <laughs> iya tahu Dalaiku mulane wa alama adamal asma. Lah fisik itu penting. Sama tak ceritani. Wong diarani kolbun. Kolbun artinya mola, malik. Jadi mergo wong kadang seneng, kadang gedeng, mbek bojo kadang seneng, kadang gedeng. Niku kalbun ati iku molak. Coba sesuatu kabeh ku nama desain pangeran mesti sesuai nak maknanya sebelum dirubah, sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyur Said Husain ketika dekati Karbala itu tanya ini mana? Sebagai pengawali disebut ini Karbala. Sejauh Said Husain Hada karobun wa balaun. Karobun iku susah, balaun iku bencana. Delalah beliau kabundut teng pundi? Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Paham ya? Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah. Medina disebut Medina. Mereka jadi kota Islam. Madinah itu Rasulullah disebut Medina. Mekah itu rian jenenge bakah Mekah. Maknanya taktau anakol jababiroh. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara nggak pernah dijajah di dunia itu Mekah. Ya semua kersane pangeran. Mergo maknane bibak kata bakah maknane taktau nakol jababira. Orang yang angko angko akan tunduk di depan kota Nova. Itu pangeran. Di pangeran dia nama itu mesti dipikir. Nah, sehingga ya sudah seperti ini, yang kita alami seperti ini. Nah, kemudian manusia yang salah memberi nama. Watu dipuja-puja terus ini wak, wingit. Ini ono ditunggoni baik. Isa darani jelmaan Tuhan, hayula, ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat, Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tuh log logos, logos itu roh sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhirnya cara cara wong Islam boten diwale. Allah itu zat. Allah itu apa? Lah, Mulane anggere sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah iku zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan dat? Mergo Allah di sifat woso. Jenenge sifat mesti nemplek. Lah saiki ana sifat kok tanpa dat gentayangan sik terus piye? Mumpun terus jadi tragedi nganti saat ini. Mulane nganti ana tragedi. Nah, coba kalau mereka berpikir benar Allah itu dat sing wajibil Jadi mulane aja geman nggih kula suwun salah nama iku aja geman. Lah kowe misalnya ono cah wedok wayu seneng terus, aku ora iso urip tanpa ini. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lah opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia. Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman orang kenal dia ini ya wis urip. Tapi aku nak rabe dia ini reso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar Yo ya guyu guyu warung kopi di bahkan yang kamar dewan guyu guyu bolak balik misalnya. Nah, Ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama penama. Ayo mulane anggerono kesalahan itu gojlokane Quran inhiya illa asmaun muha antum Wah sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi nama. Paham ya? ini penting kalau aturno ben benro. Ya ini mau tak takok, jadi aku mau. Jadi mau kita dadi hakim aku pakai pakai teori apa? Jadi kalau nih, gitu, pokoknya agak jogeman ngomong bujumu kita tak pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun nggak diteri. Tapi kalau kata itu ambigu atau bi bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melah melakukan. Mulane kula takok, Kang kowe kenal tilpune mboten? Mboten usah ditelepon, Gus. Wah, semen tenan. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai beda dadi kiai amen ya diamu ibu june. Akhirnya yes ngene Kang, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mangkel untuk kue mergo kowe ra Gus wis wis wis opahe kei hak ngamuk. Nggih Gus. Siap. Ya yes, semoga kowe kondo bojomu jarewe Gus Pak, kowe kei hak ngamuk. Wong ngamuk manusa ya ana batese Kang, kok ya kesel lah. Apa tak kei fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suap dhuwit terus wis gak ngamuk ya bener. <laughs> Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus melarat. Nggih Gus. Lah iya ya, iku sing mari perkara ya. Misalnya salah ra Gus tok cek gampang lah dadanane. Ora Gus ditambal Ferrari iku cek iso lah. Ora Gus melarat. Karo itu kuwi lha opo ora binding bareng yo aneh-aneh kowe. Tapi ganteng bocahnya. Mergo gandeng. Gandeng kan iso hilang kan mangan gak ambek gandeng. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih adada Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih adada Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih adada